محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Bapak Ibu rahimakumullah kita masih bersama surah At-Tabaruk surah Al-Mulk dan kita sudah membahas bersama-sama sampai ayat ke-11 dan kita masih ingat bahwa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dahsyatnya api neraka bahwa neraka adalah tempat yang paling buruk dan neraka marah kepada orang-orang yang memilih dirinya untuk menjadi bahan bakar neraka dan Allah menggambarkan kemarahan neraka itu dengan berfirman Ida ulku fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur Neraka menggelegak, mengeluarkan suara yang menakutkan, dan sampai-sampai saking marahnya seakan-akan gelembung itu menjadi pecah. Taka ya min wayu Dan Allah gambarkan setelah itu penyesalan orang-orang yang masuk neraka mereka semuanya berkata qalu law kunna nasmau, aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir mereka berkata Seandainya kami dulu di dunia Kami gunakan telinga kami untuk mendengarkan Ajaran Allah dan kami gunakan akal kami untuk memahami tuntunan Allah ma kunna fi ashabis sa'ir niscaya niscaya kami tidak mungkin masuk neraka dan kita belajar bahwa ternyata dua hal yang harus kita gunakan untuk mentaati Allah telinga dan akal karena dari sini kita akan mengenal tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan dari sini kita akan menentukan apakah kita menjadi hamba Allah atau menjadi hamba setan. Pada ayat yang ke-11 Allah berfirman fa'tarafu bidambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Di sini Allah menggambarkan bahwa fa'tarafu mereka baru mengakui fa'tarofu tarofu ya tarifu artinya mengaku mereka baru mengakui bidambihim atas dosa-dosa mereka sayangnya pengakuan itu setelah masuk neraka di dunia mereka suka menyembunyikan dosa-dosa itu mereka ingin selalu menampilkan dirinya paling baik Ingin menampilkan dirinya seakan-akan melakukan perbaikan Menyembunyikan dosa-dosa dan kemaksiatan yang terdapat di dalam jiwanya, di dalam dirinya Kebusukan hati, niat yang tidak ikhlas Dia sombong, dengki, hasut semua Itu disembunyikan banyak orang tidak tahu itu Tapi Begitu mereka sampai neraka Mereka baru mau mengakui Fa'tarofu bidambihi Tapi Pengakuan seperti ini Tidak ada gunanya Kenapa? Karena pengakuan mereka terlambat Mereka mengakui setelah masuk neraka Makanya kata Allah Fasuhqan Suhqan artinya bukdan artinya mereka jauh mereka dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka jauh dari rahmat Allah maka mereka menjadi penghuni raka selama-lamanya di ashabis sa'ir ashab jemaah daripada sahib Sohib artinya yang berdiam atau yang bersamanya. seperti sohibul Rasul, sahabat Rasulullah artinya yang bersama Rasulullah rasul. Sahibul bait artinya yang berdiam dalam rumah itu. Maka sohibul nar, ashabul nar, orang-orang yang diam selama-lamanya dalam neraka. Nah, mereka tidak akan mendapatkan lagi kasih sayangnya Allah. Jadi tidak bisa mengatakan seperti orang ah masa ah, Allah nggak kasih ya. Allah kan punya sifat rahman, sifat rahim. Masa kita diadab sih? Berarti Allah nggak penyayang dong kalau kita diadab. Nah, di situ bahwa pengertiannya adalah bahwa ketika sudah masuk neraka fasuh ini jawabannya mereka dijauhkan dari rahmannya Allah dari keesaannya ya Allah maka mereka akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya ashabis sa'ir sa'ir adalah neraka yang menyala yang tidak pernah berhenti yang tidak pernah padam api neraka sudah ada dia menyala sampai sekarang masih terus menyala dan dia masih ada dan Rasulullah pernah menceritakan bahwa itu nar, aku pernah melihat neraka. Berarti neraka sudah ada. Hanya kita tidak tahu di mana tempatnya. Allah Subhanahu wa taala memberi nama as karena api neraka tidak pernah padam. Dan semakin lama api neraka semakin panas. Berbeda dengan api dunia. Api dunia kalau dibiarkan dia semakin lama semakin padam tapi api neraka tidak pernah padam dia semakin lama semakin panas karena Allah berjanji kullama khobat zidnahum sa'ira setiap api neraka itu sudah mulai tidak terasa panas lagi karena mereka sudah terbiasa dengan panasnya api neraka zidnahum sa'ira maka kami tambah lagi panasnya nah itulah salah satu gambaran tentang dahsyatnya api neraka. Ada sebuah hadis dari Imam Ahmad. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulu ahadun an-nar." tidak akan masuk seseorang dalam neraka illa wa huwa ya'lam kecuali dia mengetahui an-nar awla bihi minal jannah kecuali dia mau merasa bahwa baginya neraka lebih baik daripada surga jadi dia memang sudah merasa di dunia sudah memang waduh kayaknya sudah terlalu banyak nih dosa saya sudah masuk neraka ya nah, di sini ketika imam sudah dia seperti itu ini tanda-tanda bahwa dia sudah memang mempersiapkan diri menjadi ahli neraka ini Rasulullah menjadikan seperti itu makanya jangan sampai seorang ya, dia ah, menyibukkan dirinya dengan dosa-dosa karena dari keseringan berbuat dosa lama kelamaan dia akan merasa bahwa dirinya aduh sudah kayaknya sudah masuk neraka begitu ini tanda-tanda bahwa dia telah memilih dirinya sebagai penghuni neraka Termasuk makna i'tarafah mengaku di sini ada ya'tariful kufar bi annahu qad ja'ahum rasulun andarhum wa khawfahum. Mereka mengakui bahwa telah datang kepada mereka rasul dan nabi yang memberikan peringatan kepada mereka tapi mereka mendustakannya fakadzabuhum Waqalu dan mereka berkata, "Ma antum ya ma'syar rusul illa fi bu'di anil haqq was sawab." Kalian wahai Rasul salah. Kalian wahai Rasul sesat. Jadi mereka mendustakan Rasul, mereka menyesatkan Rasul. Mereka mengaku ini ketika mereka masuk dalam neraka. Juga mereka mengakui bahwa selama di dunia mereka memang lalai. Memang terlalu banyak waktu yang kebuang. Jadi Bapak Ibu Allah renungkan sebuah riwayat ya, yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebutkan oleh ulama tafsir dalam ya. tafsir ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Di sana disebutkan di antara salah satu ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim AS dengan lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim Allah berfirman Inna lil aqil salah sesa'ah Sesungguhnya seorang yang berakal Dia membagi harinya tiga bagian Jadi 24 jam bertiga Sa'atun dirobbi Sepertiga untuk Tuhannya, untuk Allah. Tentu banyak ya kewajiban kita kepada Allah itu banyak sebetulnya. Kalau kita sudah masuk ke namanya dakwah, dakwah ini, ini sudah kewajiban kita semua berdakwah, mengajak orang lain mentaati Allah itu sudah 24 jam akan habis. Jadi ini bukan hanya tugas ustaz, ini tugas semua orang Islam mengajak orang lain mentaati Allah. Bukan berceramah. Kalau berceramah itu hanya menyampaikan ajaran saja, tapi mengajak orang ke masjid, mengajak orang menjauhi kemaksiatan itu 24 jam itu nggak akan pernah habis. Itu kita dituntut oleh Allah hanya 8 jam sepertiga. Allah minta sa'atun rabbi wa sa'atun li nafsihi, muhasabati nafsi. Sepertiga untuk dirinya, mengevaluasi dirinya, istirahat dan sebagainya. Itu sepertiga wasa'atun limat'amihi wa kasabihi sepertiga untuk menjadi nafkah nah ini kita harus kalkulasi kalau kita tidak pernah mengkalkulasi ini kalau kita hitung-hitung hanya untuk Allah itu hanya 50 menit <clears throat> subuh 10 menit, 20 menit 50 menit, yang lain hilang kalau kita tidak pernah mengkalkulasi mana yang untuk Allah lalu kita seringkali begitu mudah meremehkan waktu yang kita punya karena seakan-akan kita sudah merasa bahwa sudah semuanya uh, terisi dengan kebaikan-kebaikan. Tentu tidak ya demikian. Mari kita evaluasi supaya kita tidak menyesal dari kiamat. Karena kalau menyesal dari kiamat, tidak akan bisa kita perbaiki lagi. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah SAW, radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Laqad nadima al-fajir yaumal qiyamah." Di hari kiamat nanti para pendosa itu akan menyesal. Qal mereka berkata, <coughs> "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami di dunia benar-benar kami gunakan telinga kami untuk selalu mendengarkan ajaran Allah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian-pengajian. Au naqilun kami gunakan akal kami untuk memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala. menggunakan akal kami untuk mematuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami tidak akan masuk neraka. Lalu Allah menjawab, faqala Allah fa'tarufu bidambihim Oh, mereka baru mengaku atas perbuatan mereka dalam mendustakan rasul-rasul Allah. sini ya. Maksudnya bidambihi mereka baru mengaku dosa-dosa mereka dalam mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir innal ladhina sungguhnya orang-orang yang yakhshawun takut kepada Allah yakhshawun Rabbahum takut kepada Tuhan mereka bil ghaib di saat tidak ada orang di saat mereka sendirian lahum maghfiratu mereka akan mendapatkan ampunan wa arjalu kabir dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Di sini kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri hamba Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Yakhshawna rabbahum. Di sini pentingnya kata khusyah dalam Al-Quran tema pokok Al-Quran adalah untuk membuat untuk mengajak manusia supaya mempunyai khusyah kepada Allah Subhanahu Dan istilahnya bermacam-macam, ada berupa takwa, sama artinya takut kepada Allah, takwa, khusyah, khauf. Ini semua maknanya sama, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa takut ini merupakan syarat untuk masuk surga. Artinya, orang yang di dunia tidak pernah takut kepada Allah tidak akan surga. Kenapa? Karena dia tidak akan patuh kepada Allah. Orang yang tidak punya takut kepada Allah, dia mentaati Allah basa-basi. Artinya tidak jujur, tidak akan maksimal karena yang membuat seseorang bekerja keras, bersungguh-sungguh mentaati Allah adalah rasa takut. Contoh, yang membuat banyak orang bekerja keras, siap ngantor, bayangkan ngantor, meninggalkan rumah, keluarga, anak, istri, tinggalkan berjam jam 8 sampai jam 5 bekerja keras di kantor dipaksa, capek, lo nggak berangkat kantor. Apa? Takut. Takut apa? Takut di PHK. Takut dipecat, takut nggak diberi gaji, takut semua. Takut itu yang membuat mereka kerja keras. Bahkan saya seringkali melihat banyak orang itu berangkat keluar kota jam 3 malam, jam 2 malam hanya untuk urusan bisnis takut tidak untung takut tidak mencapai keuntungan. Pergi ke luar negeri, pergi kemana? Untuk urusan dunia. Takut. Yang mengejar itu takut. tapi kita juga sedang pikirkan. Benarkah takut ini ada dalam diri kita kepada Allah? Sehingga kita bekerja keras untuk Allah melebihi kerja keras kita untuk dunia. Seharusnya, Bapak Ibu Allah, kita itu bekerja keras untuk akhirat melebihi kerja keras kita untuk dunia. Kenapa? Karena kerja keras untuk Allah itu jauh lebih penting daripada kerja keras untuk dunia. Benar dunia ini keperluan, tapi keperluan, bukan tujuan. Tapi Allah tujuan. Seharusnya Allah lebih diutamakan. Namun dalam hidup sehari-hari, kita menemukan bahwa takut kepada Allah sudah tidak ada. Lemah sinyalnya, Buktinya, kalau dipanggil oleh Allah untuk sholat anak sholat dulu Saya yakin seandainya semua orang Islam di kantor ini itu semuanya mempunyai frekuensi yang sama takut kepada Allah, maka masih tidak akan penuh, tidak akan tidak akan muat masih ini. Kita membutuhkan masjid yang lebar. Ketika mempunyai frekuensi yang sama, mempunyai frekuensi yang sama, takutnya kepada Allah Subhanahu wa Namun karena ada yang abai, ada yang ya sekedar tidak penting sampingan dan sebagainya maka akibatnya sangat sedikit orang yang bersungguh-sungguh datang untuk melaksanakan sholat berjamaah di setiap sholat di zaman Rasulullah belum pernah ada cerita bahwa seorang sahabat terlambat tak takbiratul ihram. Tidak pernah ada. Seluruh kota Madinah. Pada waktu sholat, semua mereka berhenti di pasar semua kosong mereka berangkat sholat. Nah, kalau kita sekarang melihat bagaimana? Allah sampingan. Bahkan Allah tidak penting lagi. Sehingga kalau untuk Allah tidak dianggap tujuan sampingan. Nah di situ Allah. Kenapa? Takutnya lemah. Nah, lebih nampak lagi ketika saat subuh Berapa banyak orang Islam yang bangun untuk sholat subuh ke masjid? Berapa banyak? Sehingga masjidnya penuh seperti sholat Jumatnya. Kenapa? Kalau untuk urusan Allah tidak bangun. Kenapa kalau urusan dunia dia berusaha bangun? Saya pernah melihat air pot seringkali penuh jam 3 malam. Banyak orang takut terlambat pesawat. Jam 3 malam sudah banyak orang berdatang. Tapi benarkah masjid itu penuh seperti itu? Takut kepada Allah SWT. Di sini bahwa takut itu seringkali untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan Allah, tidak takut kepada Allah SWT. Makanya Allah sebutkan di sini, inna ladhi na yakhshawna rabbahum bil Orang-orang yang takut kepada Allah ketika saat sendirian di sini kenapa Allah kok memberikan hmm, penegasan tentang bin Ketika sendirian. Sebab orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendirian, maka dia akan lebih takut lagi di saat banyak orang. Sebab kalau ada seseorang patuh kepada Allah di depan banyak orang, itu mungkin ada kemasukan unsur riak dan sebagainya tapi ketika dia patuh kepada Allah di saat tidak ada orang, di saat dia sendirian, maka itu benar-benar menjaminkan iman. Ada seorang rumahnya di samping Ka'bah. Setiap hari dia sholat di masjid di depan Ka'bah. Dia menjadi orang baik karena emang lingkungannya baik. Tapi coba ketika dia pergi ke tempat dia menemukan lingkungan maksiat, bisakah dia bertahan seperti dia dalam kondisi ketika di samping Ka'bah? Di sini benar-benar diuji imannya. Banyak orang ketika dalam lingkungan baik, dia menjadi baik. Tapi ketika pindah ke tempat yang buruk, dia menjadi orang paling buruk. Ini namanya tidak istiqomah. Makanya kata Allah, bil ghaib kejujuran itu ketika seseorang sendirian. Karena ketika sendirian, inilah dia memang cerminan pribadinya. Benarkah dia sholat dengan khusyuk, dengan tenang, di depan banyak orang? Seperti dia sholat ketika sendirian. Kalau sama, itulah dia makna bahwa dia takut kepada Allah dengan frekuensi yang sama dengan takwa yang hakiki. Namun banyak orang berbeda. Sendirian lebih banyak asal-asalan. Di depan banyak orang dia main. Disinilah Pak Allah kita diminta oleh Allah swt takutlah kepada Allah di saat kamu tidak ada siapa-siapa pun. Lebih-lebih lagi ketika kau di depan banyak orang. Artinya bahwa dalam kondisi apapun sendirian maupun banyak orang tetap sama kita mempunyai karakter yang sama. Seorang muslim tidak pernah berubah-ubah sifatnya. Di musim apapun ditetap seperti itu. Bagaikan api yang selalu menyimpan panas sekalipun di saat musim yang paling dingin dia tetap panas makanya manusia membutuhkan api itu seorang muslim tidak akan berubah letak dari tempat yang paling buruk tetap menjadi baik dan bahkan dia mengubah keburukan itu menjadi kebaikan ditempatkan di tempat yang sepi dan sunyi dia sendirian tetapi menjadi baik sehingga dia membawa keberkahan bagi tempat yang dia tempati begitulah seorang mukmin kata Allah Inna ladzi la yakhshawna rabbahum bil dia takut kepada Allah di saat-saat dia sendirian orang yang mempunyai kualitas iman seperti ini kata Allah dia akan mendapatkan dua pertama lahum maghfiratun. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dapat yang kedua wa ajrun kabir yaitu balasan yang besar. Maksudnya surga. Dari sini kita belajar bahwa ampunan akan didapat kalau kita jujur mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan dengan ikhlas itu akan menghapus dosa-dosa kita. Lahum maghfirah. Yang ketiga bahwa motivasi takut yang kokoh dalam jiwa itu akan mengantarkan seorang kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat bahwa syarat untuk masuk surga seorang harus mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seseorang masuk surga kalau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita menghadiri majelis ilmu, ini, eh, Bapak ibu. Jadi menurut majlis ilmu ini Ini hukumnya wajib lah Kita mencari ilmu iman Ini hukumnya wajib, bukan pilihan Hukumnya wajib Talabul ilmi faridu Mencari ilmu iman ini hukumnya wajib Bukan pilihan Makanya kalau ditimbang-timbang pahalanya Itu jauh lebih penting daripada orang sholat sendirian Artinya sholat sunat sendirian Sepanjang malam Itu pahalanya masih tidak apa dibanding dengan orang yang mencari ilmu karena yang itu sunnah, yang ini wajib hukumnya. Bahkan membaca Quran, membaca Quran. Itu, itu pahalanya masih kalah dengan orang mencari ilmu kesana. Ya, ada satu majlis ilmu, satu baca Quran. Maka kalau kita disuruh, disuruh memilih, segera ada majlis ilmu. Karena ini jauh ampunan, ampunan berbeda atau pahala yang berbeda. Hilangnya mendapatkan ampunan, hilangnya mendapatkan pahala yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa orang yang mencari ilmu dijamin surga oleh Allah Saudara. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang mencari ilmu dia berarti menempuh mencari ilmu di sini para ulama nah, seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Jabal hambali mengatakan bahwa maksud man salaka tariqan yaitu orang yang menempuh jalan mencari ilmu Maksudnya adalah pertama, yubadiruna fi jalsatil ulama. Dia bersegera mendatangi mendatangi majelis ilmu yang dihadiri oleh para ulama. Yang kedua, dia bersegera mencatat, mendengarkan sungguh-sungguh, menghafal ilmu dapatkan. Jadi bukan hanya hadir. Kalau hadir tidur, nggak apa-apa. Hadir mendengarkan, mencatat, menyampaikan kepada orang lain. Ini baru juga termasuk orang yang dia itu bersungguh-sungguh mencari ilmu. Nah, itu yang akan terdapat lahum maghfiratu. Mereka mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena di saat orang-orang hanya menjadi ilmu, Allah merintahkan malaikat-malaikatnya untuk turun di saat yang sama dan mendoakan kepada orang yang hadir. Doanya apa? Allahumma gfir lahu Perhatikan Ya Allah ampuni mereka Ini doa para malaikat Ini tidak bisa dibandingkan dengan doa kita sendirian ampuni aku, ampuni aku, doa sampai menangis. Tapi ini hadir majlis ilmu didoain oleh semua para malaikat. Allahumma gfirullah, ampuni mereka ya Allah. Berbeda kualitasnya, tidak akan sama. Makanya, Allah ya. Setiap kita membaca kisah-kisah umat terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama. Mereka adalah kisah-kisah manusia yang berlomba-lomba mendatangi majlis ilmu Sekalipun mereka sudah alim, sudah hafal ribuan hadis, mereka datang. Mereka datang itu. Ketika mereka tidak punya kesibukan, mereka datang. Untuk tapi ketika mereka tidak mengisi tempat lain untuk mengisi ilmu, mereka datang menghadiri majelis ilmu yang sama. Berlomba-lomba mereka untuk itu. Inilah makna bahwa syarat untuk kita mendapatkan ampunan kita bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membutuhkan ilmu. Karena begini Pak Sebetulnya ya Banyak orang baik Banyak orang tulus Dan ingin masuk surga Dan ingin baik Banyak sekali Tapi karena tidak punya ilmu Akhirnya salah jalan Kebaikan yang dia inginkan salah jalan Ada seorang dengan tulus Datang kepada dukun Dia minta fatwa nasihat artinya sarjana ada seorang turus di kampung-kampung itu banyak orang turus ikhlas ini kalau bahasa Indonesia ya bahasa ada turus turus dia memberikan makanan ke pohon besar pohon besar kasihkan untuk apa ya, supaya dapat berkah turus mereka tapi karena punya ilmu akhirnya salah dan banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini yang mirip-mirip itu jadi orang yang tanpa ilmu beramal akhirnya jadi salah Makanya tidak cukup kita hanya berbuat ikhlas, tapi kita harus juga beramal yang benar dan ini mencari ilmu. Dan makanya karena itu orang yang menghadiri majelis ilmu yang bersungguh-sungguh belajar ilmu Allah dia akan mendapatkan ampunan lahum maghfirat nah, indah dari mana karena dari ilmu itu dia akan dapat khosyah akan dapat takut kepada Allah makanya Allah subhanahu innama yakhshallah min ibadihil ulama sesungguhnya orang yang punya ilmu dia akan takut kepada Allah SWT dari ilmu yang dia punya akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baru setelah dapat ampunan dapat surga wa ajrun kabir di sini Allah berfirman wa ajrun kabir. Kenapa Allah tidak berfirman wa jannatun na'im dan surga yang penuh kenikmatan? Kenapa kok digambarkan ajrun kabir? Maksudnya surga. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa tidak ada pahala yang lebih agung daripada surga. Tidak ada balasan yang lebih agung daripada surga. Makanya kalau kita minta balasan kepada Allah, minta surga. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW katakan, Fa'idha sa'alt Allah. Kalau kau minta kepada Allah, Fas'al al-firdaus al-a'la. Mintalah kamu surga firdaus. Fa'innahu a'la jannah. Karena itu paling tingginya surga. Wa awsatuha. Dan dia di tengah-tengah surga. Wa fawqaha arsyur rahman dan di atasnya Arsh Allah Subhanahu wa taala. Dari Firdaus itulah mengalir semua sungai-sungai di seluruh surga yang di bawahnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa banyak orang mengatakan gini, orang yang minta surga itu tidak ikhlas. No. Siapa yang mengatakan begitu? Allah dan Rasulnya mengajarkan kita minta surga. Ikhlas itu pengertiannya bukan seperti itu. Ikhlas itu ya kita minta apa yang Allah ayat. Kalau minta surga, tidak surga. Bukan tidak ikhlas, ikhlas. Karena kita mentaati Allah Subhanahu tadi. Jadi bukan pengertiannya bahwa kalau minta surga tidak ikhlas, bukan begitu. Sehingga dia mengatakan, aku tidak mau butuh surga, aku hanya butuh Allah. Itu kan pengertian yang salah. Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan, minta surga. Rasul minta surga Allahumma ikhri jannah Allahumma ini as'aluka firdaus al-a'la minta surga surga firdaus minta Rabbana adina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, lindungi berilah kepada aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya aku surga maksudnya. Ini ya Allah mengajarkan ini. Di sini bahwa bukan tidak ikhlas orang yang tidak surga justru itu keikhlasan yang sebenarnya kenapa karena itu perintah Allah dan Rasulnya tidak ikhlas maksudnya orang yang mengharapkan dunia artinya apa dia itu karena sholat ada orang sholat tahajud sekarang lagi banyak pak buku-buku yang mengajarkan kita untuk supaya kita semakin lemah keikhlasan sholat tahajud dan kesehatan oh, jadi orang sholat tahajud itu sehat oh, iya. akhirnya sholat tahajud karena ingin sehat begitu sehat sudah nggak sholat tahajud lagi nanti sakit tuh sholat tahajud lagi dikir dan kesehatan kalau dikir sehat kalau sakit baru dikir kalau enggak sakit enggak dikir gitu. istighfar penolak azab bala nah, kalau enggak ada balak enggak istighfar kalau ada balak baru istighfar akhirnya apa kalau kasih balak yang banyak istighfar terus jadi tidak begitu kita mentaati Allah. Jangan berdasarkan kepentingan-kepentingan. Taat Allah sepenuh hati kapanpun kita berada. Terimanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja di mana saja. Itulah mungkin Allah ya eh, kajian kita hari ini dan masih ada waktu jika ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebetulnya kita ketahui Ustaz di luar Muslim itu ada kayak Bunda Teresa ya yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemaslahatan umat buat menurut versi dia. Untuk orang-orang seperti ini apakah ada hak surga buat dia? Terima Mas Ini ada satu syarat untuk surga yang paling pokoklah ada iman. Dan iman ini adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita kalau masuk Islam itu syaratnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau hanya asyhadu an la dan tidak beriman kepada Rasulullah maka kafir otomatis. Makanya Allah cuman kadzabat samud bil kadzabat samu, dunil mursali. Kaum Samud itu mendustakan semua rasul. Padahal mereka mendustakan satu rasul. Tapi Allah dianggap mendustakan semua rasul. Berarti ingkar kepada satu rasul itu dianggap ingkar kepada semua rasul otomatis maka menjadi kafir. Maka sebaik apapun amal seseorang kalau dia tidak punya iman, maka kebaikannya yang dia dapatkan itu hanya dia dapatkan dunia. Dapat pujian, dapat Nobel, dapat pokoknya penghargaan. Pokoknya oh, itu aja yang dia dapatkan. Kenapa? Karena dia hanya baik untuk kemanusiaan dan sebagainya, tapi kepada Allah tidak baik. Jadi, Allah kita itu punya syarat dua untuk masuk surga. Kita harus baik kepada Allah, baik kepada manusia. Gitu. Kalau hanya baik kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, iman, semuanya. Tapi kepada manusia kita dolim, sama masuk neraka juga. Jadi banyak hadisnya menceritakan tentang seorang yang suka penyakit tangganya masuk neraka karena dia uh, sekalipun ada sholat dan sebagainya. Atau kebalikannya, dia baik kepada kemanusiaan luar biasa kepada kemanusiaan luar biasa tapi tidak ikut Allah sama juga masuk neraka nah gitu makanya sebaik apapun seorang kepada manusia kalau tidak ikut apa kata Allah iman kepada Allah kata Allah iman kepada Rasul dia nggak beriman ya sudah tetap dalam kondisi dia kafir maka tidak akan masuk kenapa karena iman itu kontrak kalau saya bermalam ini, iman itu sebagai dengan kontra. Katakan lagi, kita bekerja di Indosat. Kita ada kontraknya sebagai pegawai, siap hadir, siap taat, siap patuh kontraknya. Oke, tanda tangan. Maka sebagai karyawan resmi Indosat, maka kita dapat gaji. Ada orang tanpa kontrak datang ke Indosat, langsung nyaku bersih-bersih, kaca, lampu. Nanti pas di akhir bulan datang kepada pegawainya, Pak, gaji saya mana? Nama Bapak siapa? <laughs> Loh, Bapak nggak terdaftar di sini. Loh, Pak, tiap hari tahu saya nyapu, tiap hari saya ngelap kaca, tiap hari Pak, orang belum datang, aku sudah datang duluan Pak. Baik apapun, kalau nggak ada kontraknya gimana bisa ngomong gaji? Nah, sama dengan orang yang tidak beriman, tidak beriman tuh nggak ada kontrak dengan Allah, nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Rasul. Nah, baik apapun, karena nggak punya iman maka Allah tidak masukkan surga itu ya. terima kasih Waalaikumsalam kalau di lingkungan kita kan sekarang ini fenomenanya kan lain pak ya ah, apabila waktu masih hidup baca Al-Quran dan yang lain-lainnya jarang sekali tapi kalau sudah mati meninggal itu pada berbondong-bondong untuk tahlilan, untuk yasinan, untuk ini, itu hukumnya gimana? Apa memang itu kata beliau-beliau ini katanya bisa mengurangi uh, dosa atau mengurangi uh, siksaan? Eh, bagaimana Ustaz? Ini memang ada dasar hadis yang dipakai untuk itu ya, yang ini selalu dipakai oleh banyak uh, orang Islam yang mengatakan itu. Idza mata Adam ketika mati seorang Adam in qata'a amaluhu ila min Nah, semua amanah tertulis tiga sudah kutun jariah waktu hidupnya dia pernah bersedekah jariah atau ilmu bihi atau hidupnya dia pernah mengajarkan ilmu bermanfaat itu mengalir pahalanya terus sampai ke kubur kemudian juga au ilmu nintafaku bihi atau ilmu yang bermanfaat ah, atau awal dan soleh olahu seorang anak soleh mendoakan besar di sini maka doa anak yang soleh atau doa kerabat yang soleh semuanya tidak mesti anaknya Ya, jadi bacaan ini umum sifatnya Bapak. Tidak mesti anaknya. Kerabatnya, saudaranya, sesama muslim. Dan banyak hadis yang mengatakan bahwa doa aku saya itu adalah doa seorang muslim kepada saudaranya. Ketika kepada sesama muslim. Ketika tidak ada itu doa saja juga sama. Jadi kita mendoakan saja banyak ada doa untuk Allahumma gfirlil muslimin muslimat itu doa umum itu. Jadi doa seperti itu bermanfaat bagi orang yang dalam kubur. Tapi itu Pak bermanfaat jika orangnya memang selama hidupnya memang ingin baik. Gitu. Tapi kalau memang dia itu tidak ingin baik, manfaat. Katakanlah ada yang mengatakan, ah, ngapain sholat sholat, ngapain puasa, nggak perlu dah puasa puasa. Nanti kalau saya sudah mati, saya kumpulin orang sekampung, saya beri makan mereka satu bulan, mereka sudah baca Quran itu untuk aku. Itu sudah cukup dah tapi orang seperti ini nggak ada gunanya. Oh, dia hidupnya aja memang tidak mau menolong dirinya, gimana orang menolong orang lain? Dirinya saja tidak mau dia menolong dirinya. Apalagi orang lain menolong dia, tidak mungkin. Nah, di situ bahwa bermanfaat kalau memang orangnya memang berusaha untuk menjadi baik masa hidupnya. Dan masalah baca surat yasin juga itu ada perbedaan antara ulama Malikiyah, Malikiyah dan ulama jumhur. Jadi jumhur itu Syafi'i, Malik, eh, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ini mayoritas mengatakan bahwa itu termasuk perbuatan yang baik. Itu membacakan surat Yasin kepada uh, si mayit. Maksudnya mayit itu mau takum. Ada hadisnya ikra'uha ala mautakum. Baca surat Yasin itu kepada orang yang fi hadratil maut, artinya menjelang kematiannya. La'allahu yukhaffifu anhu adab kata Ibnu Katsir siapa tahu itu akan meringankan azabnya nah, itu maksudnya tapi Maliki mengatakan itu tidak boleh tapi banyak dalilnya yang mereka pakai sebagai sahabat juga berpesan tolong ketika saya mati nanti bacain saya uh, surat pembuka surat Al-Baqarah Rasul Al-Baqarah ada dalil seperti itu nah itu itulah yang digandali oleh ulama eh, Syafi'i Hambali dan Hanafi itu tapi yang mengatakan makruh hanya Maliki jadi ini masalah fikih Ya, silahkan yang mau mengikut Maliki silahkan, yang Hanafi dan Syafi'i silahkan. Itu tidak bisa kita mengatakan oh tidak bisa begitu. Ini masing-masing punya dalil dan para sahabat sudah pernah mengatakan itu. Jadi secara umum generalisir tidak bisa. Ini sahabat, ada dalilnya, ada hadisnya, nah, ada ada uh, permintaan para sahabat untuk berpesan itu. Nah itu oh, hal itu tidak bisa kita langsung generalisir itu mengatakan itu tidak boleh. Karena makanya para ulama berbeda pendapat karena masing-masing punya dalil. Nah, ada yang Terima iya, iya, kasih Ustaz. Uh, hmm. eh, tadi sampaikan uh, eh, Ustaz bahwa uh, takut kepada Allah ketika sendirian mencerminkan keimanan yang sangat tinggi lah. Ya. Intinya seperti itu. Dan uh, mohon uh, penjelasan kembali, bukannya kalau kita seandainya banyakkan orang mengajak maksiat, kita takut diantara antara kebanyakan itu itu bukannya lebih tinggi juga dua uh, keimanan kita ketika kita bisa melawan keinginan nafsu uh, untuk berbuat maksiat tapi kita bisa menahannya karena takut pada Allah ini ada dua macam manusia yang meninggalkan maksiat motivasinya berbeda yang pertama dia tidak melakukan maksiat karena takut tercemar nama baiknya ini dia ini orang dia jadi dia dia menanti orang saya korupsi ketahuan ketahuan saya ditaruh KPK taruh KPK waduh karir saya hancur nah maka dia itu tidak korupsi bukan karena Allah karena nama baiknya takut tercemar ini riak orang beri ini ada orang takut dan ada orang meninggalkan maksiat karena karena Allah takut kepada Allah takut Allah mengadatnya dia yakin Allah mengetahui maka ini namanya orang yang jadi orang yang baik orang yang ikhlas nah itu makanya jangan sampai Eh, takutnya itu karena nama baik atau karena apa, tapi karena Allah SWT. Dia yakin Allah tahu, maka eh, dia takut ditanya oleh hari kiamat apa yang akan dijawabkan. Kalau dia ditanya oleh Allah, kalau dia melakukan itu dan sebagainya. Itu yang harus kita pertahankan. Terima kasih. Ya, silakan. Ustaz nyambung yang tahlilan tadi, hmm. mengambilnya ya Rasul pernah mencontohkan apa enggak gitu. Misalnya pada saat eh, Rasul hidup ada yang meninggal itu dilakukan apa enggak. Bagi saya yang misalnya ngambilnya seperti itu. Karena kalau enggak nanti saya bingung ini yang mana nih yang mau dipakai satu sini satu itu itu Ini contoh Rasul aja kalau enggak ada contohnya kan katanya tertolak. Itu hadisnya Rasul bersabda, "Ikra'uha ala mutakum." bacakan surat Yasin kepada orang yang mau di sini orang yang menjelang kematiannya di antara kalian atau yang orang yang mati di antara kalian. Jadi ada hadisnya. Yang tahlilan. Hah? Bukan yang Itu kan mendoakan seperti jadi kita tidak bisa begini, Pak. Tidak bisa mengatakan bahwa harus teksnya nampak tahlil gitu kan. Nah, gitu. Doa kan maksudnya kan doa itu. Jadi waladun solihun ya doa Ini hadisnya seorang anak soleh mendoakan untuk orang yang mati. Gitu. Dan dalamnya ada doanya, dalamnya doa ya Allah sembuhkanlah uh, atau berkahilah dia. Jadi inilah yang dikatakan, dalil. Ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan itu boleh. Gitu. Kalau bapak minta semua rasul harus isinya tekstual seperti itu, nanti kita juga kerepotan sendiri pak. Karena banyak hal yang tidak ada contohnya di rasul gitu misalnya gitu. Kalau kita harus tekstual seperti rasul gitu Akhirnya kita juga akan terjebak sendiri. Contohnya katakanlah, saya pernah menemukan orang seperti itu. Uh, saya hanya minta Rasul. Saya tanya, Bapak, Bapak sholat tarawih Ramadan di mana? Di masjid. Berapa lama? 30 hari. Rasulullah tiga hari Pak di masjid. Tiga hari di rumahnya, eh, asisten di rumahnya, Bapak di rumah. Harusnya begitu. Nah, bingung juga kan? Kalau kita minta Rasul harus seperti itu, karena tidak semuanya harus jadi pemahaman fikih ini penting, ada fikihnya gitu. Karena itu di sini pentingnya seorang ulama fikih. Makanya kita ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu mereka jauh lebih pintar daripada kita. Mereka itu hafal ribuan hadis. Tidak mungkin mereka itu manusia-manusia yang bejat. Tidak mungkin mereka itu. Mereka sudah orang alim dan mereka bahasa Arabnya luar biasa dan mereka hafal ribuan hadis gitu. Maka peran mereka itu kita jadikan landasan bagi kita. Kalau kita hanya minta Rasul kemudian kita tidak pernah mengatakan apa mengambil perang perang ulama, kita langsung kita meletakkan diri kita seperti siapa gitu seperti Rasul, seperti Rasul kan seperti seperti Imam Hanafi nggak mungkin kita kita ilmu kita tidak tidak seluas ilmu mereka gitu. makanya dalam konteks seperti ini saya bertanya saya mengatakan ini pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali ini dalil-dalilnya mereka bersandar dalil ini nah ini pendapat Imam Maliki nah gitu dalilnya apa ya seperti itu bahwa nah, dia mengatakan tidak pernah Rasul mengajarkan itu kalau Imam Imam Maliki tapi Imam Syafi'i Imam Hanafi dia berdalil seperti itu Rasulullah pernah bersabda seperti demikian ada teks hadisnya nah kemudian dari hadis umum itu diambil kesimpulan kesimpulan nah itulah namanya fikih yang benar yang mana yang benar yang mana semuanya ada dalilnya semuanya ada dalilnya yang paling benar yang mana nah, kita tidak bisa mengatakan paling benar karena masalah fikih Contoh nih, saya pernah juga uh, bertemu dengan salah seorang yang dia itu sangat ekstrim. Dia mengatakan eh, tidak boleh. Kenapa? Rasul tidak pernah melihat ini. Nah, gitu. Contoh dalam masalah haji. Dalam masalah haji. Saya pada tahun eh, uh, 90 tahun 90 saya membawa jemaah haji gitu artinya saya dari, berangkat dari eh, luar negeri terus berangkat untuk membimbing jemaah haji sampai di Mina saya mendengar pengumuman ulama Saudi mengumumkan la tasihul jamarat illa ba'da zawal tidak sah melempar jumrah kecuali setelah matahari tergelincir karena Rasulullah itu yang melempar jumrah sebelum matahari tergelincir tidak sah harus orang lagi Berulang-ulang dari pagi sampai sore diumumkan itu nah, Saya melihat banyak orang melempar itu orang Terus dia umumkan, tidak usah, tidak usah, tidak usah diusir usir tidak boleh, tidak boleh Saya datangi orang yang mengumumkan itu Ya Syekh, saya bilang itu Saya bawa bukunya Hada Imam atau Ini seorang ulama besar Imam atau mengatakan boleh Melempar jumrah sebelum zawal Sebelum matahari tergelincir Hada marju, pendapat tidak diambil ulama, dia sendirian saja. Ditolak. Ini pendapat yang lemah. Rasulullah mengerjakan setelah zawal, ini tidak diambil. Kata Syekh ini. Saya bilang ya Syekh, hada min ulama fiqh. Dia itu ulama fikih. Dia tidak mungkin mengatakan tanpa dalil. Dia punya dalil bahwa Rasulullah pernah menyuruh Aisyah untuk melempar jumrah setelah fajar Berarti melempar jumroh boleh sebelum zawal. Dia mengatakan ini dari Rasulullah pernah mengizinkan Aisyah melempar jumroh sebelum atau sebelum zawal atau setelah fajar. Berarti boleh. Berarti ah, nah, layus, tidak boleh. Tahun demi tahun jemaah haji semakin banyak. Di Mina kecelakaan terjadi. Mina diperluas kecelakaan lagi karena orang berlomba melempar jumrah setelah zaman. Manusia semakin berjubel. Lantai dua ditambah. Kecelakaan tidak bisa dihindari. Tambah lantai lagi. Kecelakaan lagi. Sekarang orang melempar jumrah 24 jam. Nggak ada lagi batasan zawal, ada lagi. Perhatikan. Kalau kita ingin ikut, itulah seperti Rasulullah. Banyak manusia yang kecelakaan Makanya fikih itu kondisional di sini. Fikih itu kita kondisional. Para ulama fikih itu mereka sudah memberitahukan hal itu bukan bukan tanpa dalil. Gitu. Nah di sini makanya tidak bisa ditolak dengan seperti itu. Nah karena itu kita harus menghormati pendapat ulama fikih yang dalam hal ini.